kita pahami bersama ayat ini, pembahasan awalnya adalah bahwa berhala di zaman jahiliyah yang paling besar adalah Lata Uzza dan Manat. Kenapa kok yang paling besar ini? Kalau yang dibahas bukan yang paling besar, maka sesungguhnya di sekitar Ka'bah saja 360 berhala, belum lagi yang di tempat yang lain. Yang di sekeliling Ka'bah berhalanya berapa? Berhalanya 360 berhala. Semuanya ikut mendengarkan ya supaya paham. 360 berhala. Yang disebutkan oleh Allah itu yang paling diagungkan oleh mereka itu tiga Lata, Musa dan Mana Afara'aitumul Lata wal Uzza wa manata tsalisatal ukhra. Apa kamu tidak perhatian terhadap Uzza, terhadap Lata, Uzza dan Manat? Alakumuz zakaru walahul Apakah maunya kalian, kalian hanya punya anak laki-laki Sedangkan Allah menurut kalian punya anak perempuan. Maksudnya maksudnya begini. Orang jahiliyah itu apabila punya anak laki-laki senang, bangga, merasa hormat, merasa terhormat, merasa mulia. Kalau punya anak perempuan merasa hina akhirnya kebanyakan anaknya dibunuh. Nah dari itu. Bahkan keluarganya merasa hina kalau anak yang lahir itu perempuan. Kalau anak yang lahir itu laki-laki, mulia, bangga, dan ini adalah kemuliaan. Itu. Berarti pemahamannya kalau punya anak perempuan itu itu keluarga yang hina yang rendah. La tauza dan Manat yang mereka sembah itu mereka yakini sebagai anak Tuhan dari kalangan malaikat jenisnya perempuan. Berarti Tuhan itu punya anak perempuan. Nah, rata itu dalam pemahaman mereka ini adalah bentuk perempuan dari kata ilah. Ilah itu Allah. Mudakar. Kalau dalam bahasa Arab itu ada mudakar, ada muannas. Kata bentuk laki-laki, kata bentuk perempuan. Nah, di dalam bahasa Arab itu kayak gitu. Jadi misalnya eh, Misalnya syajarun artinya pohon. Itu laki-laki, tapi kalau syajarotun itu perempuan. Nah, bakorun itu sapi laki-laki, bakorotun sapi perempuan. Ada yang tinggal menambah tak gitu Muslimun muslim laki-laki, muslimatun muslim perempuan. Ada yang bentuknya beda. Misal, kubro. Kubro itu artinya besar tapi untuk perempuan. Kalau untuk laki-laki, kabir. Ada kabirun, ada kabirotun, dan ada kubro. Misalnya, istighota kubro. Kayaknya kan gitu ya? Pernah dengar apa enggak? Iya. Nah, bukan istighosa kabir atau kabel istighosah kubro. Kenapa? Karena istighosah itu ada tak marbutonya perempuan tun. Bukan istighotun tapi istighosah itu ada taknya di waktu jadi tun. istighosah yang besar karena istighosah ini perempuan maka kata berikutnya sebagai sifat itu juga harus perempuan istighosah kubro Misal putih, putih untuk laki-laki abia tapi untuk perempuan bayudo bayudo Nah, bayudo itu artinya juga putih tapi untuk perempuan. Kalau untuk laki-laki abia nah, Aswat itu laki-laki. Kalau untuk perempuan sud. Ya. Eh, aswat sud itu bentuk jamaknya, saudara. Sauda, ya. Kalau sud itu bentuk jamaknya. Ya. Intinya bahwa ada bentuk lagi ada bentuk perubahan. Ilahun ilah itu Allah sesembahan laki-laki. Terus laka itu bentuk perempuan dari kata ilah. Lah, berhala yang disembah itu diberi nama laka. Kenapa? Karena ini perempuan. Ini perempuan, anak Tuhan jenisnya perempuan. Dia dari kalangan malaikat. Wal Uzza, Uzza itu bentuk perempuan dari kata Al Aziz. Aziz itu zat yang maha perkasa maksudnya adalah Allah. Di antara nama Allah Al Aziz. Nah, bentuk perempuan dari kata Al Aziz adalah Uzza. Berapa mereka? Mereka beri nama Uzza. Kenapa? Karena perempuan anak Tuhan perempuan dari kalangan malaikat. Manat itu bentuk perempuan dari kata manan, al-mannan, mannan. Mannan itu nama Allah, al-mannan artinya adalah zat yang maha memberi karunia. Salah satu nama, salah satu asmaul husna adalah al-mannan. Nah, manat, manatun itu bentuk perempuan dari kata mana. Berhala mereka, mereka beri nama mana. Kenapa? Karena perempuan anak Tuhan dari mereka. Allah menyatakan, kalian tidak mau punya anak perempuan. Kalau punya anak perempuan, dibunuh. Kenapa? Merasa hina. Lah, kok mensifati Allah punya anak perempuan? Sungguh kalian betul-betul menghinakan Allah. Kalian sendiri tidak mau punya anak perempuan, maunya gitu. Maunya kalau punya anak ya laki-laki jangan perempuan karena kalau punya anak perempuan itu hina akhirnya dibunuh hidup-hidup gitu. Lah kalian merasa hina kalau punya anak perempuan kok mensifati Allah punya anak perempuan? Nah di sini Fastatihim Tanyakan pada mereka wahai Muhammad Ali rabbikal banat Walahumul banun Apakah Tuhanmu punya anak perempuan sedangkan kalian yang menyembah Tuhan itu maunya hanya punya anak laki-laki? Lah ngapain kalian menyembah Tuhan kalau kalian menghinakan Tuhan kalian punya anak perempuan? Tuhan ini hina, punya anak perempuan. Lah Tuhan kok kok diyakini Tuhan kalau hina? Maksudnya apa? Pikiran kalian itu kawar gitu. Tuhan itu adalah yang dimuliakan, lah kok disifati punya anak yang menghinakan. Nah, akhirnya turun ayat seperti ini. Fastaftihim, tanyakan wahai Muhammad SAW kepada mereka orang-orang yang meyakini Lata Uzza dan Manat tadi itu. Ali Rabbikal Banat, apakah Tuhanmu itu punya anak perempuan? Walau sedangkan kalian itu punyanya adalah anak laki-laki. Am khalaqnal malaikata inata karena mereka meyakini lata uzza dan mana tadi kan malaikat ya. Anak Tuhan malaikat dan itu. Am khalaqnal malaikata apakah kami Allah maksudnya menciptakan malaikat itu perempuan wa hum itu dan mereka orang-orang kafir itu tahu menyaksikan oh Allah menciptakan malaikat perempuan kita tahu gitu nah. Am khalaqnal malaikata inatan? Apakah kami menciptakan malaikat itu perempuan? Wahum syahidun dan mereka menyaksikan. Gitu. Ala innahum min ifkihim la yaqulun waladallah. Ketahuilah sesungguhnya mereka dengan kebohongannya pasti akan mengatakan bukan menciptakan, tapi apa? Waladallah, anaknya Allah. Anaknya Allah. <laughs> Jadi maksudnya diarahkan bahwa kalau kalian ngerti atau punya pikiran malaikat, malaikat itu adalah makhluk Allah, bukan anak Tuhan. Maksudnya diarahkan gitu ya. Nah, karena itu diawali. Am khalaqnal malaikata inatan. Apakah kami waktu menciptakan malaikat itu perempuan wahum syahidun dan mereka menyaksikan? Allah Gitu. Innahum min ifkihim ketahuilah sesungguhnya mereka akan bohong dengan mengatakan bukan menciptakan malaikat, tapi apa? Waladallah, anaknya Allah. Itu. Wa innahum lakadibun dan sungguh mereka itu bohong. Apa maksudnya? Ngomongnya nggak ada dasarnya. Asal ngomong aja. Wa innahum lakadibun dan sungguh mereka itu bohong. Tofal banati Apa bani. Apa kami memilih perempuan, tidak laki-laki yang kami pilih. Kalau kalian menilai perempuan itu hina, laki-laki itu mulia. Sekarang Allah, apa Allah memilih perempuan, tidak milih laki-laki? Kalau laki-laki itu mulia. Nah itu. Asfafal banati alal bani. Malakum kaifa Kumun Mengapa kalian menetapkan seperti ini? Apalah karun? Apa kalian itu tidak sadar? Tidak ingat maksudnya tidak sadar. Amlakum sultanum mubin atau kalian punya bukti yang nyata. Faktu bi kitabikum in kuntum shadiqin. Kalau memang kalian punya bukti yang nyata, punya dasar yang kuat, maka datangkan mana kitab kalian kalau kalian itu benar. Wa ja'alu bainahu wa baina wa bainal jinnati nasaba. Lalu mereka membuat antara Allah dan jin itu nasab. Wa ja'alu bainahu wa bainal jinnati nasaba. Walaqad alimatil jinnatu padahal jin itu betul-betul sadar jin yang kami maksudnya innahum lamuhdharun mereka pasti akan diseret dan dihadap maksudnya nanti di hari kiamat subhanallah amma yasifun maha suci Allah atas apa yang mereka sifatkan Allah suci bersih dari apa yang mereka sifatkan. Mereka mensifati Allah begini-begini, batin semuanya. Allah suci bersih dari semua itu. Subhanallah amma yasifun. Illa ibadallahi al-mukhlasin. Kecuali hamba-hamba Allah yang soleh yang tidak mensifati Allah dengan sifat-sifat yang jelek. Nah itu artinya, gitu ya. artinya sekilas tentang ayat ini. Nah lalu kita ulangi lagi pelan-pelan dan kita pahami Fastaftihim ali rabbikal banatu walahumul banun. Tanyakan kepada mereka apakah Tuhanmu itu punya anak perempuan sedangkan mereka itu punya punya anak laki-laki. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Esa tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tidak beranak maksudnya tidak punya anak dan tidak diperanakkan maksudnya tidak dilahirkan oleh siapa-siapa. Yeah lam yalid walam yulad lam yalid tidak melahirkan walam yulad dan tidak dilahirkan nah itu arti lafaznya yalid itu melahirkan yulad itu dilahirkan lam yalid tidak melahirkan maksudnya tidak punya anak walam yulad dan tidak dilahirkan oleh siapa siapa gitu. dan surat kul wallahu ahad itu diawali dengan sebab turunnya. Apa maksudnya? Orang kafir Quraisy orang kafir Quraisy itu menolak dakwah Rasulullah SAW karena apa? Karena dakwah Rasulullah itu mengajak untuk meninggalkan semua berhala, semua sesembahan dan hanya beribadah hanya kepada Allah. Ajakannya hanya beribadah kepada Allah, yaitu la ilaha illallah. Gitu. Tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Nah, tantangan dan halangan dari orang-orang kafir itu berbagai macam bentuk. Salah satunya mereka berkata kepada Rasulullah SAW, Ya Muhammad, lana robbah. Wahai Muhammad, sebutkan nasab Tuhanmu. Sebutkan nasab Tuhan. Itu awal sebelum diturunkannya kul huwallahu ahad. Nah, ketika orang kafir seperti itu, sesungguhnya banyak ayat-ayat yang turunnya itu setelah orang kafir ngomong apa kepada Rasulullah lalu turun ayat. Contoh kuliah ya ayuhal kafirun itu juga turunnya tatkala orang kafir itu kepinginnya toleransi dan damai. Bagaimana? Wahai Muhammad, supaya tidak bertentangan terus. Ya, kalau begitu gini saja. Saya menyembah kepada Tuhanmu seperti ajakanmu, tapi kamu juga harus menyembah Tuhan-Tuhan kami seperti yang kami sembah. Lalu turun kuliah ayuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'budun ma a'budu wa la ana a'budu ma a'budtum wa la antum a'budun ma a'budu lakum dinukum waliyadin wahai orang kafir aku tidak akan beribadah kepada apa yang kalian ibadahi dan kalian pun tidak akan beribadah kepada apa yang aku ibadahi kalau kalian kafir dan aku bukan penyembah apa yang kamu ibadahi dan kalian juga bukan penyembah apa yang aku ibadahi bagimu agamamu bagiku agamamu nah itulah adapun yang kul wallahu ahad itu ya Muhammad insaf lana sebutkan nasab Tuhanmu kepada maka Allah menurunkan ayat Qul huwallahu Katakanlah Allah itu satu, Allah itu esa. Allah somad. Allah tempat bergantung. Apa maksudnya? Semua makhluk itu bergantung hanya kepada Allah. Semua makhluk bergantung kepada Allah. Dibirmankan oleh Allah sampai langit dan bumi itu bergantung kepada Allah. Seandainya Allah tidak menjaganya, hancur lagi dan minum. Nah itu. Tapi karena dijaga oleh Allah, maka akhirnya langit dan bumi itu tidak hancur. Nah itu. Dan yang paling nyata adalah yang di hadapan manusia punya kehidupan. Seperti manusia, seperti hewan, seperti tumbuh-tumbuhan, semua itu bergantung kepada Allah untuk kehidupannya. Manusia yang paling nyata, wahai manusia, kamu butuh bisa melihat apa enggak? Siapa yang menjadikan kamu bisa melihat? Nah, sesungguhnya yang bisa melihat hanya, yang menjadikan mata bisa melihat hanya Allah dan semuanya. Tanganmu bisa bergerak, yang menjadikan tanganmu bisa bergerak juga Allah Iya. Nah, zaman modern diketahui syaraf di dalam badan ini tidak bisa dihitung nanti kena sedikit gitu saja ada yang tidak beres nah, ada yang sarafnya di sebelah sini kena akhirnya matanya nggak beres ada yang nggak di sebelah itu tapi di sebelah yang lain wah ini kena sarafnya loh pak itu yang di sebelah kiri katanya kena saraf ini di atas kok bilang katanya juga saraf loh saraf itu tidak hanya di sebelah kiri ya. nah jadi ya itu lah siapa yang menjadikan semua itu fungsi hanya Allah semua bergantung hanya kepada Allah Qul huwallahu ahad katakanlah Allah itu Esa Allahus Allah lah tempat bergantung kepingin selamat bergantung kepada Allah. Dan ada faedah, ada pelajaran penting dalam hal ini. Sesungguhnya bergantung kepada Allah itu harus dilatih. <clears throat> harus dilatih. Kalau terlatih akhirnya jadi refleks atau jadi spontan. Bergantung kepada Allah itu Secara umum bergantung itu ketika butuh, ketika mendesak, ketika sulit, atau ketika enak. Ketika berlebih-lebihan, ketika enak, ketika senang gitu, atau ketika sedang butuh, sedang sulit, sedang ada musibah itu Eh? Sedang sulit ya. Kita butuh bergantung itu secara umum ketika dalam keadaan sulit Secara umum gitu. Meskipun sesungguhnya pada waktu lapang, pada waktu enak itu pada dasarnya juga butuh. Ya. Nah, harus dilatih. Dilihat mana? Badan terasa capek. Ya Allah. Nah, mohon karunia kepadanya. Kepingin usahanya berhasil. Ya Allah, mohon kepada Allah. Rugi mengadu kepada Allah, ya Allah. Sakit, ya Allah terus begitu. Nah, kalau sebentar-sebentar jiwa ini terus bergantung kepada Allah, nanti kalau mau mati, setan itu akan berusaha bagaimana supaya taat kepadanya dan tipuannya luar biasa. Orang yang mau mati itu dikirimkan oleh Allah ada sakaratul maut, wajahat sakaratul mauti dan sungguh sekaratnya maut itu akan datang dengan sebenar-benarnya. Sekarat itu loh, sekarat itu artinya sakarat itu artinya adalah sakit yang paling sakit. Sakit yang paling sakit di dunia ini adalah tatkala Ruh itu mau dipisah dengan jasadnya. Nah ketika dalam keadaan sakit kayak gitu, setan itu akan datang, iblis akan datang, tampil sebagai penasehat, dan berbagai tipuan akan diberikan. Kamu sakit kayak gini. Kamu nurut begini loh, supaya sakitnya hilang, kalau hilang, kalau tidak hilang ya udah supaya yang meninggal. Itu. Akhirnya dengan hatinya nurut kepada iblis sujud kepadanya terus akhirnya mati mati dalam keadaan musyrik sujud pada iblis kenapa dia katut karena tidak biasa bergantung kepada Allah karena nggak biasa bergantung kepada Allah. Nah, saking sakitnya orang kalau sudah sangat sakit itu, cobalah ini herbal ini diminum lah diminum, padahal nggak ngerti apa-apa. Nurut dia, eh, BE kok cocok. Nah, dan di iblis itu semacam itu. Supaya sakitmu reda, kamu begini, sujud begini. Nah, sujud begini, digambarkan sujud nurut tapi eh, itu jadi akhir hayatnya. Tidak mau. Ya kamu nggak mau, iya. Nah, jadi kayak gitu. Ini meninggal, tapi kamu gak mati-mati, ini sakit terus kayak gitu. Nah, jadi kayak gitu. Dengan berbagai bentuk. Tapi kalau orang itu biasa jatuh Jatuh pikirannya bergantung kepada Allah. bahkan diajarin di waktu senang, di waktu enak, bergantunglah kepada Allah. Nanti di waktu sulit kamu akan dijaga oleh Allah. ya yahfad jagalah Allah Allah akan menjaga kamu. ihfadillah hafir ya yahfad kafisyiddah Jaga Allah di waktu senang, di waktu susah, kamu akan dijaga oleh Allah. Jadi itu. Nah karena itu semacam ini itu harus dilatih. Kalau kalau dilatih nanti itu kelihatan ada tanda-tandanya. Misalnya begini, kalau orang itu di waktu senang, di waktu Eh, kepingin begini, waktu sakit begini, itu pikirannya hanya kepada Allah saja, tidak pikiran ke yang lain. Nanti kalau misalnya naik motor buanter, tahu-tahu ada halangan mendadak nubruk, yang langsung diingat spontan itu Allah. Kenapa? Karena sudah terlatih refleksnya kalau ada yang kaget yang apa yang tidak enak itu pikirannya ingat kepada Allah bergantung kepada Allah, mohon kepada Allah. Nah, jadi kayak gitu. Nah, itu yang penting untuk diperhatikan. Iblis, syaitan atau jin itu tidak tahu apa yang terjadi. Orang mau nunggu itu tidak tahu. Nah, kembali ke biasanya. Kalau orang itu ada apa-apa yang diingat itu adalah keris atau yang diingat itu adalah paranormal atau dukun atau orang pinter atau kalau ada apa-apa yang diingat adalah kuburan. Misalnya bagaimana? Mau nanam petani mau nanam datang ke kuburan atau datang ke keris. Nanti asalnya hijau terus keluar-keluar, lu kok kuning? Pikirannya langsung ingat kuburan. Atau kalau yang di keramatkan itu keris, pikirannya langsung ingat keris. Nah, nanti ada apapun yang mengagetkan, yang muncul langsung itu juga kuburan atau keris yang biasa tadi Seperti itu memang manusia itu. Nah, nanti kalau sudah mau mati, bergantungnya tidak akan kepada Allah, tapi kepada apa yang selama ini terlatih di dalam kehidupannya. Nah ini penting untuk diperhatikan ya. Kembali ke pembahasan kita fastaftihim ali rabbikal banatu walahumul banun. Ya. Tadi itu berkaitan dengan suratnya surat kul huwallahu ahad. Ya. Jadi, jadi Allah SWT menurunkan ayat Kul Allah ahad Katakanlah Allah itu satu Allah SWT Allah lah tempat berganti Lam yalid Walam yulad Allah itu tidak beranak Dan tidak melahirkan siapa-siapa Eh Allah itu tidak beranak dan tidak dilahirkan Oleh siapa-siapa Jadi tidak ada nasabnya Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan, Maka tidak ada nasabnya ini kan jawaban kepada orang kafir yang berkata pada Rasulullah Muhammad sebutkan nasab Tuhan Allah itu satu, Allah itu tempat bergantung semua makhluk. Allah itu tidak dilahirkan oleh siapa siapa dan juga tidak punya anak siapa siapa. Walam yakul lahu kufuwan ahad dan Allah itu tidak seperti apapun, tidak seperti siapapun. Tidak ada sesuatu pun yang semisal dan yang setara dengan Allah. Nah itu Allah Taala. Nah, am khalaqnal malaikata. Apakah kami menciptakan malaikat inatan dalam keadaan wanita? Faedah yang diambil malaikat itu makhluk. Malaikat itu sudah pasti ada, malaikat itu makhluk, makhluk itu yang Allah ciptakan. Arti makhluk sendiri adalah yang diciptakan. Ya. Ada golongan yang tersesat tidak beriman adanya malaikat. Tidak ada malaikat, tidak ada setan. Malaikat itu adalah kekuatan baik yang ada di dalam jiwa manusia. Setan itu adalah kekuatan jelek yang ada di dalam jiwa manusia. Ada pemahaman ini, Itu pemahaman yang tersesat. Kenapa? Karena Allah berfirman di dalam Al-Quran, Allah menciptakan malaikat. Ini salah satu ayatnya. Ini. Am khalaqnal malaikata inatan. Apakah kami menciptakan malaikat dalam jenis perempuan? Faedah yang diambil bahwa malaikat itu adalah ciptaan Allah, malaikat itu adalah makhluk dan malaikat itu tidak perempuan. Lah kalau tidak perempuan apa laki-laki? Tidak diberitakan tidak diberitakan laki-laki apa enggak. Kita tidak boleh mengatakan laki-laki, tapi kita wajib meyakini tidak perempuan. Nah, jadi itu. Lah kalau tidak laki-laki, kalau tidak perempuan terus nggak boleh dikatakan laki-laki apa? Apakah batu itu perempuan? Kan enggak. Lah apakah laki-laki juga enggak? Nah itu. Jadi bisa saja, bisa saja tidak perempuan dan juga tidak laki-laki. Tapi karena tidak ada dalilnya, kita tidak boleh ngomong yang roi. Nah, karena orang kafir Quraisy mensifati malaikat itu perempuan dibatalkan oleh Allah, maka kita tidak boleh atau kita wajib meyakini seperti apa yang Allah sebutkan bahwa Allah bahwa, bahwa malaikat itu tidak perempuan. Dan ini tidak mengandung makna sebaliknya. Apa maksudnya? Karena tidak perempuan maka kita berarti meyakini laki-laki tidak. Kita wajib meyakini malaikat itu tidak perempuan dan kita tidak boleh berpemahaman malaikat itu laki-laki. Ya apa? Allah tidak menyebutkan jenis-jenisnya. Itu saja. Itu. Nah. Wahum itu. Apa mereka menyaksikan? Nah, sesungguhnya malaikat itu gaib. Mereka tidak bisa menyaksikan yang gaib. Ini. Ala innahum min ifkihim la yaqulun walatallah mereka tatkala mengatakan anaknya Allah itu adalah kedustaan yang mereka buat. Ketahuilah sesungguhnya mereka akan berdusta mengatakan waladallah anak anak Allah. Orang Nasoro mengatakan Al-Masih itu anak Allah. Orang kafir Quraisy juga pernah berkeyakinan Allah punya anak, mereka itu anak Allah. Dan Allah itu tidak beranak, Allah itu tidak punya anak, dan Allah juga tidak dilahirkan oleh siapa siapa. Wa innahum lakadibun dan sungguh mereka itu bohong, mereka itu dusta. Kenapa? Karena berbicara tanpa dasar. Ngomong tanpa dasar itu disebut bohong. Misalnya begini, e, di laut itu ada lo kamu tahu enggak di, di laut itu ada ikan yang masya Allah itu ada kubahnya ikan tapi ada kubahnya lo kamu tahu kan kamu lihat enggak muncul aja pikiran itu bohong gitu benar atau enggak ada apa enggak di laut itu ada ikan ada kakinya kemuliaan. Hmm. Tidak, Enggak. Eh, itu namanya bohong. Nah, ini ini gitu. Orang kafir dijuluki bohong oleh Allah. Gitu. Wa innahum lakadzibun. Sungguh mereka itu bohong. Kenapa? Karena mengatakan malaikat itu perempuan. Karena mengatakan Allah itu punya anak. Apa ada dasarnya? Enggak ada dasarnya. Ngomong enggak ada dasarnya. Itu bohong. Bahkan di dalam Islam benar atau salah yang diomongkan kalau ngomongnya itu nggak pakai dasar itu bohong itu bohong Loh, kan saya ngomong gitu ya tapi waktu ngomong itu ngawur kebetulan saja benar maka itu bohong misalnya begini oh di depan ada buruan padahal dia tidak lihat dia tidak tahu asal jeplak saja gitu. itu bohong begitu dilihat benar nih sesungguhnya dia tadi itu dihukumi bohong kenapa karena berbicara dengan apa yang ia tidak tidak tahu nah jadi itu Astafal banati alal bani. Apa Allah memilih yang perempuan Daripada yang laki-laki ya. Nah ini bantahan kepada mereka. Malakum kumun Mengapa kalian itu menetapkan seperti ini? Apalah ya. karun? Apa kalian tidak ingat? Apa kalian tidak sadar? Ini celaan kepada mereka. Ya. Amlakum sultan mubin. Apa mereka punya kekuatan yang nyata, punya dasar yang nyata? Sultan itu kalau berkaitan dengan dalil ya apa punya dalil mungkin yang jelas. seperti itu. Nah, intinya bahwa mereka sama sekali tidak punya. Nah, karena itu kalau mereka diperintahkan untuk mendatangkan dalilnya, mereka tidak bisa. Hmm. Lagi nggak bawa kacamata nggak bisa baca tafsirnya. Mungkin itu saja yang kita pahami. Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo silakan. kita nah, lebih masjid masjid. Yang pertama bahwa ada hajat nikahan di masjid itu boleh. Yang penting yang dimaksud itu adalah hanya akad dan laki perempuan tidak campur. Kalau laki perempuan campur di masjid itu dosa. Jangan buat dosa di luar masjid. Jangan buat dosa di luar masjid, apalagi di dalam masjid. Nah, jadi tidak. Ya. Nah, karena itu kalau ada nikahan di masjid, resepsi di masjid, lagi perempuan harus harus dipisah. Kalau nggak di masjid juga harus dipisah. Tapi lebih besar dosanya kalau di masjid. Nah, itu. nah ketika dilakukan di masjid, datang belum mulai, tahiyatul masjid, tidak apa-apa. Itu adalah sunnah. Apabila kamu masuk masjid, jangan duduk sebelum sholat dua rakaat. Itu di masjid. Setiap saat. Nah, setiap saat. Tahiyat di masjid itu setiap saat. Yang penting baru masuk maka disunahkan tahiyatul masjid. Nah mau karena hajatan atau karena di masjid ada apa? Ada rapat. Rapat apa? Rapat RW. Boleh. Boleh yang penting yang dirapatkan bukan dosa. Rapat RW, kenapa? E, supaya kampungnya bagus, maka e, rapat tentang God itu loh, diapain enaknya? Nah, terus akhirnya nanti di rapat dibahas penyelesaian masalah God diarui. Ya, boleh rapat di masjid Nah, 17 Agustusan, wah kita rapat, kenapa? Kita mau mengadakan lomba joget sama undang konser. Ya, itu dosa besar kalau rapat di masjid. Kalau rapat begitu di balai RW itu dosa, tapi lebih besar lagi dosanya kalau di masjid rapat kenapa dia susah Dosa karena meramatkan mau undang konser atau lomba joget. Nah, RW nggak akan maju dengan adanya lomba joget. RW nggak akan maju karena adanya karena undang konser. Lah kalau gitu, kalau gitu rapat RW itu bagaimana supaya jalannya bagus, supaya kotnya bersih, lancar, Nah itu nanti akhirnya RW-nya jadi maju. RW maju bukan karena ada konser, bukan karena ada joget. Nah, ada lagi yang lain. Yang eh, ulama yang mengajak beragama kembali kepada Quran dan Sunnah berdasarkan dengan Quran dan Sunnah musik itu dikatakan haram karena kita belajar Quran dan Sunnah kita ikut kita ikut kita ikut ulama yang kita juga sudah tahu ayatnya kita juga sudah tahu hadisnya daripada kita ikut yang bukan ulama nggak ada ayatnya nggak ada hadisnya lebih baik ikut ulama yang ada ayatnya ada hadisnya ketika ulama itu ditanya bagaimana kalau mendatangi undangan ada musiknya datanglah dan diingatkan supaya dimatikan kalau sudah nggak dimatikan kamu sudah menjalankan perintahmu, eh kamu sudah menjalankan kewajibanmu, kamu dapat pahala setelah itu kembali. Nah, jadi datang tapi sambil ingat ingatkan. Kalau enggak lebih baik tidak datang. Kalau datang tidak mengingkari, eh, kalau datang mengingkari hanya dengan hati itu selama lemah iman Mudah-mudahan tak dosa Ya Diundang nikahan Ada musimnya. Hati Ya Allah Mau minatkan gak berani Tapi ini telinga ini Akhirnya lah kedengaran Datang sebentar terus kembali. Ya, nah. nah mudah-mudahan tidak dosa dan mendatangi undangannya mudah-mudahan dapat paham. Tapi banyak ulama yang menjelaskan kalau dari awal kamu tidak berani menasihati lebih baik tidak datang. Enggak enak nggak datang, apalagi teman dekat, apalagi kerabat tetangga. Kalau datang hatinya mengingkari dan berani dengan desa mudah-mudahan tidak dosa. Itu termasuk semal malam dan mudah-mudahan tidak dosa. Allah Allah. Ya, ada lagi yang lain. Batasnya safar. Batasnya safar itu seperti apa? Empat madhab itu pakai jarak pakai jarak gitu. dan yang paling dekat kurang lebih 60 kilo tapi banyak ulama yang menguatkan tidak pakai jarak nah terus pakai apa? pakai istilahnya masyarakat masyarakat menilai dari Surabaya ke Mojokerto itu safar apa enggak masyarakat menilai Surabaya Jakarta 30 kilo ya 45 50 mungkin murah sih ya, murah sih ke ke Mojokerto tapi udah itu pahlawan nol berarti ya nolnya itu pahlawan ya jadi e, banyak ulama yang menguatkan safar itu nama. Nama apa? Nama perjalanan dari satu tempat ke tempat yang dituju. Itu safar. Ya. Apabila dekat tidak disebut safar, apabila jauh disebut safar. Lah, jauhnya seberapa? Tidak ada ukuran yang paten. Karena itu masyarakat menilai berangkat dari sini ke sana, dari sini ke sana itu misalnya dari Surabaya ke Mojokerto atau ke Krian. Apakah masyarakat menilai dari Surabaya ke Krian atau ke Mojokerto itu atau Mojo ya? Itu kalau Mojokerto lebih jauh, Mojokerto lebih dekat ya. Oh, Mas Jambul lebih jauh ya, Jakarta dulu baru Mas Jambul. Ya. Ya. apakah masyarakat menilai dari sini ke sana itu safar apa enggak? Kenapa? Kenapa Allah begitu? Karena safar di zaman jahiliyah itu sudah ada. Safar di zaman jahiliyah itu sudah ada. Dari sini ke sana masyarakat menilai safar. Safar itu bahasa Arab artinya bahasa Indonesia bepergian. Bahasa Jawanya lelungan. Istilah lain plesir. Gitu ya? Nah, itu nama atau itu bahasa. Islam datang menunjukkan hukum. Orang yang sedang safar, sholatnya begini. Nah, jadi Islam menunjukkan Islam tidak merubah makna kafan. Zaman jahiliyah sudah ada safar, Islam datang tidak dirubah. Tidak dirubah oleh Islam. Nah, ini. Islam datang menjelaskan yang sedang safar sholatnya begini. Nah, kan gitu ya. Dari situ akhirnya banyak yang lebih menguatkan istilah masyarakat tadi Masyarakat menilainya apa? Misalnya begini, orang Krian berangkat ke Surabaya itu menilai Mesir. Kalau gitu berarti safar. Kalau orang Krian ke Surabaya, ke Surabayanya kemana? Ke kebun binatang, rata-rata masih menilai Mesir. Misalnya Anak TK rekreasi. Pelesir, iya kemana? Kebun binatang. Nah itu kalau di Krian masih banyak yang menilai bepergian atau sahabat tadi. Kalau memang betul masyarakat sana menuju ke kebun binatang itu masih dinilai pelesir atau safar, maka hukum ibadah yang berkaitan dengan safar berjalan. Nah kalau pakai jarak, ah ikut ulama aja supaya gampang pakai jarak dari 60 ada yang sampai 80 kilo, ada yang 60 kilo, yang hanya 17 atau belasan mil itu lemah, itu lebih lemah. Nah, dari itu nah, batasnya safar. Ada lagi yang lain. Kita kan tidak boleh mendoakan yang meninggal dalam keadaan hidup. Lalu bagaimana dengan orang tua kita dulu? Dia sholat, terus dia melakukan puasa gitu. Terus dia kalau tidak rumah berpuasa, gitu. Minum pagi hmm. dia pakai ini, tapi dia belum datangin. Gitu. Hmm. Ya. Jadi, ya. Jadi ada ayat orang Islam tidak boleh mendoakan orang yang mati dalam keadaan syirik. Yang dimaksud ayat itu mati dalam keadaan kafir. Ya. Jadi maksudnya orang Islam tidak boleh mendoakan orang kafir. Maksudnya begitu. Adapun Orang Islam yang agamanya Islam Waktunya sholat-sholat Agamanya Islam Buktinya Di hari akad ada di gereja Kenapa? Karena dia bukan orang Nasara gitu ya. Nah, Jumatan sholat Karena apa? Karena dia orang Islam Meskipun Banyak mengamalkan kesyirikan-kesyirikan Maka kita tetap mengatakan dia itu Islam. Maka boleh kita doakan, boleh kita mohonkan ampun. Jadi orang tua, wah orang tua kita atau orang tua bapak itu atau orang tua teman kita dulu agamanya Islam tapi pindah rumah ruatan. Anaknya nikah ruatan. Gitu. Bulan syakban mau Ramadan ruatan. Sebentar-sebentar ruatan. Nah, ya. Meskipun begitu, kita katakan tetap dia itu Islam. Kita boleh mendoakan, boleh memohonkan ampun. Kalau di hadapan Allah, di hadapan Allah, itu sudah kafir, sudah musyrik. Kenapa? Karena dia sudah mendengarkan ayat, sudah paham, tapi ayatnya ditolak. Itu Allah yang maha tahu. Kita yang mendoakan memohonkan ampun. Tidak sampai tapi kita tidak dosa. Kenapa? Karena kita hanya menghukumi lawyer bahwa dia beragama Islam. Adapun apabila jelas dia nggak beragama Islam, lah agamanya apa? Dia nggak beragama, dia kejawen. Nyata dia nggak beragama, Pak, Bapak Islam. Oh enggak, saya nggak beragama, saya kejawen. Misalnya gitu ya. Atau dia beragama lain, tidak Islam. Maka yang mendoakan atau yang memohonkan ampun dapat dosa, yang didoakan nggak dapat apa-apa. Nah, jadi kalau kita memohonkan ampun orang orang tua kita, mertua kita yang sudah mati, matinya dalam keadaan beragama lain. Kita yang ya Allah ampunilah dia, dia tetap tidak dapat ampunan. Kita yang memohonkan ampun tadi itu dapat dosa. Loh, doa kepada Allah itu dapat dosa. Iya, kenapa? Karena kamu melakukan yang dilarang. Allah melarang Gitu. Maka nalin nabi waladina amanu ayat taufirulin musyrikina walau kanu uli Tidak boleh bagi nabi, tidak boleh bagi orang yang beriman memohonkan ampun untuk orang musyrik meskipun keluarganya. Nah, musyrik yang dimaksud di sini bukan beragama Islam. Adapun yang beragama Islam tergerumus dalam kesyirikan, kita tetap mengatakan dia Islam, kita nggak boleh mengatakan Islamnya batal sebelum disadarkan. Lah kita kan tidak pernah menyadarkan. Nah, maka kita tentu mengatakan dia Islam. Adapun hukum di hadapan Allah, Allah yang Maha tahu. Allah a'lam subhanakallahumma ilaha wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipotong. Terima. Dipotong ini. kalau gak dipotong ini gak, di dilihat orang itu panjang. Dipotong sedikit. Terus pendek-pendek.